yang dulu kita melakukannya di setiap yaumul Ahad terkadang di pagi hari dan terkadang di siang hari maka pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melaksanakannya di sore hari di ba'dal asr di setiap Yomul ahad biiznillah dengan pembahasan sebagaimana yang antum telah baca pada iklan atau pengumuman di grup-grup yang ada yaitu pembahasan terkait dengan hukuk az-zaujain yaitu hak-hak suami istri <clears throat> maka insyaallah taala kita akan akan salah satu kitab atau karya tulis dari para masyayikh kita yang terkait dengan pembahasan tersebut dan dalam hal ini adalah saya memilih kitab karya Syekh Muhammad Ali Farkus hafizanallah wa iyah yang beliau beri judul <clears throat> dengan Al-Mu'in Ala bayani hukuki zaujaini yaitu al-mu'in yang menolong fi bayani hukuki zaujain di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Nah, kitab ini ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Farkus hafidahullah taala. Beliau adalah salah satu masyayikh ulama ahli sunnati wal jamaah yang bermukim di Jazair. Hafidahullah dan beliau salah satu ustaz pengajar di kuliah ulum al-islamiyah di Jamiatul Jazair di universitas di Jazair dan beliau tidak tersamarkan lagi di kalangan ahlus sunnati wal jamaah salah satu jajaran ulama ahlus sunnah yang mendapatkan pujian dari para ulama as-salafiyin na'am barakallahu fikum dan Alhamdulillah <clears throat> beliau bermukim di Jazair dan masih hidup alhamdulillah masih aktif dalam dakwah dan dalam karya tulis beliau. Hafizahullah taala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memelihara beliau rahimahullah hafizahullah taala. beliau menulis kitab ini yaitu pada tahun 2000 atau 1427 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 2006 Masehiyah. Nah, maka tapi ini kemudian tercetak walhamdulillah. Nah, maka insyaallah taala semoga Allah taala memudahkan kita semua untuk membacakan kitab ini dan memahami apa yang terdapat di dalamnya dari pembahasan hukuk az-zawjain yaitu hak-hak suami istri. Barakallahu fikum. <clears throat> Setelah beliau menyampaikan mukaddimah sebagaimana yang telah saya bacakan pada antum dari khutbatul hajah yang merupakan khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu beliau sampaikan di majelis-majelis beliau alaihi salatu wassalam <clears throat> bahkan juga beliau sampaikan khutbah ini di walimatul urs di khutbatul nikah Nah, atau di majelis-majelis yang terdapat di dalamnya lago kesia-siaan atau kesalahan maka di antara <clears throat> sunnah beliau alaihi salatu wassalam kita membaca doa penutup majlis. Naam, setelah kita menyampaikan ucapan-ucapan yang mungkin terdapat di dalamnya kekeliruan, <clears throat> maka kita menutupnya dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian barakallahu fikum. Kemudian beliau berkata hafizahullah taala setelah menyampaikan khutbatul hajah maka beliau berkata laqad kana istiktabi lil kalimat syahriyah 'ala internet يفرده واجب القيام بالدعوة إلى الله الثابتة, الثابتة الأصول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح من بعده الذين أذهروا حجج الإسلام ونشروا محاسنه ودفعوا عنه الشبه بالحجة والبرهان وحذروا مما أقحم فيه من محدثات الأمور وضلال البدع والأهواء التي هي سبب كل شقاوة وبالصبر واليقين سلكوا سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة مصداقا لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أما أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Beliau berkata hafizahullah bahwa sebagaimana tulisan-tulisanku di internet maka merupakan kewajiban di dalam menegakkan dakwah ila Allah yang thabitatil usul fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usul-usul dakwah itu telah tetap di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga di dalam sunnah para salafus saleh sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam yang mereka itu azharu hujajal Islam mereka telah menampakkan hujah-hujah Islam dan telah menyebarkan keindahan Islam dan mereka membantah syubhat-syubhat dengan hujah dan burhan dengan hujah dan dalil dan tel mereka telah memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dari kesesatan ahlul bid'ah wal ahwa yang semua itu merupakan sababu kulli syaqawah sebab kebinasaan maka para salafus saleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh yang mewarisi beliau telah menegakkan kewajiban dakwah ilallah yaitu menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan dari syirik ataupun bidah-bidah para ahlul ahwa yang semua itu merupakan sebab kesengsaraan kebinasaan demikian pula wabis sabar wal yakin dengan kesabaran dan keyakinan para salafun saleh salaku sabila dakwa ilallah mereka telah menempuh jalan dakwah ala basiratin yaitu di atas basirah di atas hujjah dalil misdaqan liqaulihi ta'ala sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala sabili ad'u ila Allah ala basirah katakanlah inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah ala basirah di atas hujjah, di atas dalil ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin dan maha suci Allah taala dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum ayat ini dalam surah Yusuf yang dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu, dalil, hujjah. Beliau dan orang-orang yang mengikutinya. Maka kita semua adalah pengikut Nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka terlebih-lebih kita wajib berdakwah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan dakwah para salafun salih. Wajassadu da'watahum bi uslubil hikmah wal mawidatil hasanah misdaqan li ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan dan mereka pula para pendahulu-pendahulu kita yang soleh telah menempuh dakwah mereka dengan uslub yang hikmah dan dengan nasihat yang baik sebagai pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah berdakwalah di jalan Allah taala di dalam rob di jalan Rabbmu bil hikmati dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang baik wajadilhum billatihi ahsan dan bantalah mereka dengan cara yang paling baik An-Nahl ayat 125 Maka barakallahu fikum <clears throat> Ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah taala dengan hikmah dengan nasihat yang baik. <clears throat> Dan makna hikmah sebagaimana yang sudah sering antum sekalian dengarkan yaitu Al-Quran dan Sunnah itulah makna hikmah berdakwah ilallah demikian pula hikmah bermakna dalam makna istilah syar'iyah yaitu wad'u syai' ala mawdi'ihi meletakkan sesuatu pada tempatnya maka berdakwah di jalan Allah taala wajib dengan hikmah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Kemudian juga perintah Allah Ta'ala berdakwah di jalannya dengan mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. <clears throat> Maka ini menunjukkan tertib atau marahil marhalat dakwah marhala-marhala dalam berdakwah ilallah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama dengan hikmah dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan proporsinya tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan ketika marhala ini tidak mempan atau tidak diterima oleh orang yang didakwahi maka beralih kepada marhala yang berikutnya dengan nasihat yang baik yaitu menyesuaikan dengan kondisi orang yang didakwahi tersebut menyampaikan kepadanya dengan metode targhib dan tarhib ketika dia membutuhkan terghib yaitu motivasi terhadap amalan-amalan kebaikan terhadap pahala surga Allah taala maka kita memotivasi dia dengan targhib menganjurkannya pada amalan-amalan yang baik kepada janji-janji pahala yang besar dan surga Allah taala ketika mengharuskan dengan tarhib yaitu memberi ancaman dan rasa takut dari siksaan Allah, dari siksaan neraka Allah taala maka kita menempuh dengan cara tarhib. nah maka itulah makna nasihat yang baik yaitu targhib wa tarhib. Kemudian marhalah yang berikutnya ketika cara atau marhala mau'idatil hasanah pun ditolak. Wajadilhum billatihi ahsan. Maka marhala berikutnya adalah membantah dia dengan cara yang baik ketika dia memiliki syubhat atau hujah dalil yang rancu atau yang kabur maka kita membantahnya dengan dalil pula dari Al-Quran, dari sunnah, dari ucapan para salaf, dari para imam. nah maka demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ilallah dengan marhala-marhala tersebut. Al-hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan wal jidal Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menambahkan dalam menjelaskan ayat tersebut. Tahapan yang keempat setelah tiga tahapan telah berlalu padanya, maka tahapan yang keempat adalah al-hadr wa tahdir yaitu mentahdirnya menjelaskan kebatilan atau kerancuan kekaburan yang ada padanya kepada umat secara umum ketika dia dai ketika dia berdakwah dan menyampaikan kepada khalayak kepada umat barakallahu fikum maka wajib untuk diperingatkan ditahdir dan ketika marhala ini pula tidak mempan, maka beralih kepada yang kelima yaitu marhala al-hajr, yaitu menghijrainya, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum, para salafun saleh telah menegakkan kewajiban dakwah ilallah dengan marhalah tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala di dalam surah An-Nahl ayat 125 tersebut dan juga di dalam surah Yusuf yang mereka itu berdakwah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas dan terang. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Hadza wa qad amiltu fi muhawalatin" لبلوغ هذا المرمى وتحقيق هذا المعنى على تسطير ما يت ما يترجى أن تحمله تلك الكلمات الشهرية من إنارة للأكل وبيان مسالك الاتباع وسبله والتنزيه من الشرك ووجوهه <clears throat> وقد رأيت من المفيد بعدما اجتمع اجتمعت جملة منها أن أضعها في رسائل دعوية ضمن سلسلة سميتها بتوجيهات السلفية بتوجيهات سلفية إن inilah yang Aku telah mengamalkannya di dalam upaya mewujudkan dakwah ilallah. Maka aku berupaya untuk menulis kalimat-kalimat yang bisa memberi penerang terhadap akal-akal manusia dan menjelaskan masalik al-ittiba yaitu jalan-jalan di dalam mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga menjelaskan berbagai kesyirikan dan jenis-jenisnya dan sungguh aku memandang hal yang bermanfaat setelah aku mengumpulkan sejumlah dari tulisan-tulisanku untuk kemudian aku meletakkannya, mengumpulkannya dalam satu risalah da'awiyah yang bersambung secara silsilah yang kemudian aku menamakannya dengan taujihat salafiyatun. Taujihatun salafiyatun yaitu bimbingan-bimbingan salafiyah Nah, maka di antara tulisan beliau yang ada dalam taujihat salafiyah ini adalah apa yang kita sedang yang kita akan bahas atau kita akan bacakan ini insyaallah taala yaitu kitab yang beliau beri judul Al-Mu'in fi bayan huquqiz zaujain yaitu hal-hal yang bisa menolong kita di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Wallah as'alu an yarzuqana al-ikhlas fi sirri wal alan wa an yu'idana min fitnatil qawli wal amal wa an yansura dinahu wa yu'li kalimatahu wa yuwaffiqa al-qa'imina 'ala ad-da'wati ila Allah lima fihi khairu dinihim wa sahu ummatihim Dan kepada Allah aku memohon semoga Allah taala memberi rezeki kepada kita semua berupa keikhlasan fisir wal alal dalam rahasia dan terang-terangan. Dalam yang tersembunyi atau yang nampak. Semoga Allah taala menganugerahkan kita wa idana min fitnatil qaul wal amal dan semoga Allah taala melindungi kita semua dari fitnah ucapan dan amal. Wa an yansura dinahu dan semoga Allah taala menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, memberi taufik hidayah kepada orang-orang yang menegakkan dakwah ilallah lima fihi khairu dinihim wa salahu ummatihim. Karena terdapat di dalamnya kebaikan agama mereka dan kemaslahatan umat mereka yakni dakwah ilallah terdapat di dalamnya khairu dinihim yaitu perbaikan kebaikan untuk agama kita semua dan kemaslahatan untuk umat. Nah, itulah fungsi dari kewajiban dakwah ilallah. Nah, yaitu menegakkan agama kita dan kemaslahatan umat manusia dan khususnya umatul Islam. Barakallahu fikum. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه واخوانه الى يوم الدين وسلم تسليما kemudian beliau menutup mukaddimahnya dengan ucapan akhiru da'wana akhir dari dakwah kita adalah anilhamdulillahi rabbil alamin bahwa segala puji-pujian itu adalah hanya milik Allah Rabb semesta alam dan sallallahu ala Muhammadin semoga Allah mencurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam wa ala alihi dan terhadap keluarganya wa sahbihi dan terhadap sahabat-sahabatnya wa ikhwanihi dan terhadap saudara-saudaranya ila yaumiddin sampai hari kiamat wa sallama taslima semoga Allah mencurahkan keselamatan dengan sebenar-benar keselamatan amin ya rabbal alamin demikian barakallahu fikum <clears throat> uh, mukaddimah dari Syekh Abu Abdul Muiz Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Farkus hafidhanallahu wa iyah. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan barakallahu fikum. <clears throat> Nah, Atau sebelum masuk kepada pembahasan terlebih dahulu beliau menjelaskan uh, metode ya beliau yang kita singkat tidak perlu saya bacakan langsung saya jelaskan secara global insyaallah taala dari metode beliau yang beliau uh, sampaikan dalam kitab ini. Nah, uh, sebelumnya tolong diingatkan insyaallah taala kita uh, komitmen untuk uh, membatasi waktu majelis kita di setiap hari Ahad seperti ini itu dengan satu jam insyaallah taala kita mulai dari jam Eh, empat pas ya sampai jam lima. Nah, kalau diingatkan ya untuk kita berhenti pada jam lima atau kurang lima menit labas. Ya. kalau fikum. <clears throat> Baik. Nah, antum nah, <laughs> letakkan minuman hampir saya lupa kebiasaan ya. Nah, hari ini santri para santri ini saum ya, yaitu uh, hari puasa Syawal dan menggandengkan dengan puasa Bid. Puasa Bid yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Laba sebagai faedah barakallahu fikum. Yang keutamaannya sama dengan puasa setahun. Puasa Syawal 6 hari setelah berpuasa Ramadan dan juga keutamaan dari puasa bid tiga hari sama dengan berpuasa setahun. Ditambah dengan keutamaan yang lain dari puasa bid yaitu yadhabna biwahadir biwahadis sodok itu akan menghilangkan penyakit dalam hati ya khususnya kedengkian hasad barakallahu fikum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berpuasa tiga hari di setiap bulannya, yaitu hari ke-13, 14, dan 15. Dan hari ini kita berada pada ke-14 ya. 14 Syawal. Kemarin 13, hari ini 14 dan besok 15. Nah, barakallahu fikum. Dan boleh menggandengkannya dengan puasa Syawal. Jadi niat puasa Syawal dihitung Syawalnya dan dihitung pula apa? Puasa bitnya. Nah, berarti kalau dilakukan tiga hari maka Sawalnya tinggal tiga hari. Ya, sawalnya tinggal tiga hari. Mendapatkan keutamaan seluruhnya barakallahu fikum. Tapi saya lanjutkan bahwa metode beliau Hafidahullah taala beliau menjelaskan ya e, pokok-pokok pembahasan, inti-inti pembahasan lalu kemudian di masing-masing uh, pokok pembahasan ya ada sub-sub pembahasannya, cabang-cabang pembahasannya. Maka beliau ya membagi tiga di sini. <clears throat> Pembahasan pertama adalah e, terkait dengan hak e, suami istri. Ya, hak-hak suami istri itu pokok pembahasan pertama, kemudian di bawahnya nanti ya ada tiga pembahasan yaitu <clears throat> apa e, di bawahnya terdapat sub-sub pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama adalah terkait dengan kewajiban Eh, kewajiban suami terhadap istri dan juga kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Ya, kemudian yang ketiganya adalah uh, apa? hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri. Jadi yang pertama hak istri terhadap apa? Uh, kewajiban istri terhadap suami. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga, ya kewajib hak-hak yang berserikat di dalamnya suami dan istri. Nah, demikian para kalafikum. Maka beliau memulai yang pertama adalah ya wajibatuz zauja tijaha zaujiha. Yaitu kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, kita perhatikan para kalafikum di sini ada isyarat ya hikmah Kenapa selalu pembahasan ya e, terkait dengan hak hak suami istri selalu poin pertama itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Baru kedua kewajiban suami terhadap is, istri atau hak-hak suami terlebih dahulu. Baru kedua hak-hak istri. Diperhatikan ini karena ini penting barakallahu fikum. Ya. Maka diantara uh, e, hikmahnya ya mendahulukan hak ya baru kemudian hak istri atau kewajiban istri terhadap suaminya baru kewajiban suami terhadap istrinya karena barakallahu fikum uh, kita ketahui wanita itu lemah ya dalam hadis ya lemah akal dan agamanya dibanding dengan lelaki. Sehingga lebih banyak lalai itu para wanita. Makanya dalam hadis penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita. Dari kalangan wanita. Nah, disebutkan sebabnya oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, yaitu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena mereka banyak mengkufuri suami-suami mereka dan mengkupuri kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini diantara hikmah. Ya, mengapa selalu didahulukan kewajiban istri dulu terhadap suami, baru kemudian suami terhadap istrinya. Atau sebaliknya, hak suami dulu, baru hak istri. Ya, selalu didahulukan karena itu penekanan terhadap wanita. Ya, wanita yang lemah. Ya, makanya dalam persaksian itu wanita satu banding dua, satu laki-laki sama dengan dua wanita dalam persaksian dalam syariah. <clears throat> ya, juga dalam hal warisan. Ya, nah dalam hal apa warisan satu banding dua lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, barakallahu fikum. Dan uh, <clears throat> dalam hal kepemimpinan ya lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita bukan wanita pimpinan terhadap kaum lelaki ya itu sangat jelas dalam firman Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa yang akan diterangkan oleh beliau uh, eh, hafizahullah taala Naam, bahwa kaum lelaki itu pimpinan terhadap kaum wanita dengan dua sebab. Yang pertama bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama karena keutamaan e, jasad yang kuat ikan pada lelaki. Ya. Lebih daripada kaum wanita. Ya, sehingga mereka lebih utama untuk jadi pemimpin. Ya, bukan perempuan yang memimpin. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang mereka curahkan, yang mereka berikan, infakkan kepada istri dan anaknya. Ya, sehingga dua sebab ini Allah Ta'ala mengangkat kaum lelaki menjadi kawamuna ala nisa. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran. Ya, dalam surah nisa Barakallahu fikum. Maka itu diantara hikmah. Ya, mengapa pembahasan-pembahasan hukuku zaujain selalu mendahulukan ya penekanan terhadap wanita terlebih dahulu baru kemudian kepada para suami lelaki. Taib. <clears throat> dalam pokok pembahasan yang pertama ini ya yaitu kewajiban istri terhadap suaminya <clears throat> maka terdapat beberapa sub sub pembahasan di, di bawahnya atau di dalamnya. Nah, <clears throat> maka yang pertama kata beliau uh, cabang pembahasannya al-farul awal ta'atuz zaud bil ma'ruf yaitu ketaatan suami ya ketaatan terhadap suami dengan cara yang ma'ruf nah kemudian beliau Sahabat saya langsung pada cabang yang kedua. Ya, menyebutkan terlebih dahulu cabang-cabangnya. Nah, cabang yang kedua adalah irdi zauj wal muhafadatu ala malihi wa waladihi. Jadi cabang yang pertama adalah mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf ya, bukan dalam perkara maksiat. Cabang yang kedua, menjaga kehormatan suami dan menjaga harta dan anaknya, memelihara harta dan anak anaknya suami. Nah, ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga riayatu syu'uri zauj wa mura'ati wa mura'atu karamatihi wa ihsanihi yaitu memelihara menjaga dan memelihara perasaan suami maksudnya eh, menjaga suami perasaannya dari kecemburuannya misalnya ya ketika dia pencemburu misalnya, maka dijaga. Jangan dilakukan hal-hal yang mendatangkan kecemburuannya. Ya, itu diantara makna syur di sini. Menjaga syur, yakni perasaan suami dan menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Ya, menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Ini cabang yang ketiga. Kemudian cabang yang keempat, khidmatul mar'ati zaujaha wa tadbiral manzil wa tarbiyatal aulad. Ya, khidmatul mar'a zaujaha. Pelayanan seorang istri terhadap suaminya. Dan tadbirul manzil wa tarbiyatul aulad. Ya, dan memelihara rumah ya, mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya. Ini cabang yang keempat. Orang istri berkhidmah, melayani suaminya dan mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya. Kemudian cabang yang kelima, ihdadu zaujati fi iddati wafati zaujiha. Naam, yaitu seorang istri wajib ya menjaga masa iddahnya dengan meninggalnya suaminya. Ya, jadi sampai suami sudah meninggal masih ada hak suami. Masih ada kewajiban istri terhadap suaminya yang, yang meninggal. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Itu cabang yang kelima. <clears throat> Taib, demikian barakallahu fikum lima cabang yang di akan jelaskan yang dijelaskan oleh beliau dan setelah itu masuk kepada sub atau apa pokok pembahasan yang kedua ya yang kita insyaallah taala uh, memfokuskan dulu pada pembahasan yang pertama ini ya nah waktu kurang lebih 15 menit lagi saya membacakan sedikit ya dari uh, cabang pembahasan cabang yang pertama. Nah, afwan karena apa? Insyaallah taala mudah-mudahan bisa kita cetak ini biar lebih mudah ya karena kalau memakai HP seperti ini agak lambat ya. Kadang-kadang kita naik tiba-tiba tertindis langsung hilang langsung lari di halaman yang jauh. Nah, ini kembali lagi di halaman yang semula yang menjadi pembahasan. Ini membutuhkan waktu. Nah, <clears throat> maka saya bacakan sedikit dari keterangan beliau pada cabang yang pertama. Yaitu apa? Ta'atuz zaud bil ma'ruf. Yang mentaati suami dengan dalam perkara yang ma'ruf. نعم كتب لي رحمه الله حفظه الله لأن هذه الطاعة مأمور بها شرعا وهي سبب الحفاظ على الحياة الزوجية من التصدع والانشقاق الذي قد يؤدي إلى انهيار كيان الأسرة فالطاعة تقوي المحبة القلبية بين الزوجين وتعمق صلات صلات التعالف بين سائر أفراد الأسرة وتبعد خطر التفكك المتولد غالبا من آفات الجدل العقيم والعناد المنفر وكفران العشير karena Sesungguhnya ketaatan ini diperintahkan dengannya dalam syariah. Dan dia merupakan sababul hifat alal hayati zaujiyah. Merupakan sebab pemeliharaan penjagaan dalam kehidupan suami istri. Dalam rumah tangga suami istri. ya terjaga dari tasaddu wal insyiqaq dari perpecahan, perceraian, pertikaian ya yang mengantarkan pada rusaknya ya hubungan kekeluargaan. Maka ketaatan terhadap suami dalam hal yang ma'ruf itu akan mengokohkan kecintaan hati ya antara suami istri dan akan semakin memperdalam hubungan kekerabatan ya dari seluruh anggota keluarga ya dan menjauhkan dari <clears throat> bahayanya tafakkuk ya dari bahaya-bahaya yang bisa mencerai-beraikan hubungan keluarga tersebut ya yang umumnya min afatil jadalil akim ya umumnya itu diawali dengan apa e, perdebatan ya ketika tidak ada ketaatan maka terjadi debat ya debat yang buruk barakallahu fikum yang mengeraskan hati sampai kepada inat al-munafir. Ya. Uh, ngeyel ya sifat keras dan ngeyel tidak akan menerima walaupun yang disampaikan itu kebenaran dan sampai kepada kufronil ashir mengkufuri suami ya demikian barakallahu fikum maka ketaatan diperintahkan dalam syariah dan itu merupakan sebab kehidupan ke kebahagiaan sebab e, kecintaan ya yang semakin kuat antara suami istri dan ya anggota keluarga. Kama anna ta'ata zaud tamnahuhu al-ihsas bil quwwati lil qiyam bi mas'uliyatihi wa tadfa'uhu li tahqiqil qiwamah bi kulli jadaratin tujaha zaujatihi wa dhalika bi ilzamiha bi huquqillah بحقوق الله تعالى والمحافظة على فرائضه وإبعادها عن المفاسد وكفها عن المظالم مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليه بما حباه الله تعالى من خصائص الأقل والقوة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم <clears throat> sebagaimana bahwa ketaatan terhadap suami barakallahu fikum ini akan uh, semakin menguatkan ya menyenangkan perasaan suami dan menguatkan sifat tanggung jawabnya ya wa tadfa'uhu li qiwamah dan akan mem memotivasi suami untuk semakin ya luruskan pimpinannya membenarkan kepemimpinannya dalam menghadapi keluarga istri dan anaknya dan keluarganya Naam, ilzamiha bi bihuquqillah ta'ala wal muhafadhu ala faraidihi. <clears throat> Dan yang demikian itu ketaatan terhadap suami adalah termasuk ya ketaatan terhadap uh, mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah taala. Karena taat pada suami adalah salah satu bentuk kewajiban yang Allah wajibkan. Maka ketika kita menegakkannya berarti kita telah menegakkan kewajiban terhadap ya kewajiban kita terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap hak kemudian terhadap hak suami. Barakallahu fikum. Dan demikian itu pula ya sang istri atau wanita akan terjauhkan dari mafasid, dari kerusakan-kerusakan mafsada ya dan juga dari kedoliman-kedoliman. Nah, ma'al qiyami bi riayati usratihi wal infaq 'alaiha. Ya, dan sebaliknya suami akan terus berkomitmen dalam kepemimpinan tanggung jawabnya memberi infak kepada istrinya yang merupakan kekhususan dari sang suami. Ya, yaitu kekhususan akal dan kuah yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan dua sebab. Yang pertama, faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah Ta'ala telah memberi keutamaan terhadap kaum lelaki. Ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Dan yang kedua, karena mereka menginfakkan harta mereka. Jadi keutamaan di sini yang Allah beri, keutamaan akal dan fisik. Ya. Jadi laki-laki menjadi pemimpin dua hal. Yang pertama, karena keutamaan yang Allah beri lebih pada mereka dalam hal akal dan fisik. Ya, yang kedua karena harta yang mereka infakkan, mencari nafkah. Enam. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian ya beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menafsirkan uh, ayat tersebut dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan Insya Allah taala pada pertemuan berikutnya biidni Dan sebelum kita uh, menutup dengan kafarah majelis terlebih dahulu uh, saya sampaikan pada antum semua bahwa Insya Allah taala kita berupaya untuk komitmen kita mulai majelis ini di setiap pada salatul asr jam 4. Ya, ada atau tidak ada yang hadir maka saya akan sampaikan insyaallah taala. Ya, ada atau tidak ada yang hadir. Maksud saya satu atau dua orang. Ya, kalau tidak ada, tidak mungkin ya. Walaupun satu atau dua orang, saya akan sampaikan majelis ini. Saya akan bacakan kalamus syekh eh, hafizahullah ta'ala. Kenapa saya berkomitmen seperti ini? Karena sudah berlalu, telah berlalu. Ya, waktu-waktu yang telah kita lalui. Barakallahu fikum. Setiap majelis ahad apakah di pagi hari atau di siang hari, di sore hari, itu selalu terlambat dan kadang-kadang ada yang datang akhir dari majelis sudah pas membaca doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Masih banyak yang baru masuk. Baru datang. Nah, itu yang pertama alasannya yang saya ingat karena ustadznya selalu terlambat. Ini tidak benar. Kalau ustadznya terlambat, antum jangan terlambat. Antum tetap hadir. Antum duduk menunggu, itu merupakan adab majelis ilmu dan antum telah mendapatkan pahalanya. Walaupun belum ustadznya terlambat. Ya, belum tentu benar alasan ini. Kenapa? Karena ustadznya juga sudah tahu bahwa santrinya selalu terlambat, maka ketika dia mau datang di awal waktu, diundur dulu karena pikirannya belum ada yang datang. Itu yang benar insya Allah. Fahimtum? Jadi saat ini insya Allah saya akan berkomitmen. Tolong saya diingatkan kalau saya lupa. Setiap hari Ahad, badal asar, jam 4 saya akan langsung membacakan. Apakah satu orang, dua orang, saya akan bacakan. Dan sebenarnya majelis ini lebih kita khususkan pada ummahat dan akhwat. Ya, namun karena memang makanya pembahasan ini kita pilih pembahasan hukuku zaujain karena dasarnya majelis ini untuk ummahat. Namun saya melihat ya maslahat yang lain yang lebih umum maka saya ambil pembahasan yang mencakup keduanya. Hak suami istri semua kita akan sampaikan bacakan insyaallah dan dihadiri oleh semuanya. Tidak khusus pada ummahat saja. Nah, demikian Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Barakallahu fikum. Uh, subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.